Baik, kita masih pada pembahasan tentang hal ya, belum selesai kemarin. Sudah kita ambil definisi dari al-hal. Ma, ma, al-hal? Al-ismul mansub. Al-wasful mansub ya. Al-mufasir liman bahama min al-hayat. Lebih rincinya lagi al-wasf al-mansub. al hal biasanya wasaf ataupun juga boleh al-ismul mansub isim atau wasof yang mansub yang menafsirkan apa yang belum jelas dari hayat keadaan. Hal itu datang dari enam perkara. Yang pertama dari apa? Dari fa'il. Contohnya apa? Ja'a Zaidun rakiban. Ya, yang kedua hal datang dari naibul fa'il. Contohnya Buriba Zaidun qa'iman. Yang ketiga, hal datang dari maf'ul bih. Contohnya, rakibtul al-farasa musrojan. Yang keempat, hal datang dari fa'il dan maf'ul. Contohnya, laqitu Abdullah ini. Yang keempat, hal datang dari dari isim yang dijarkan oleh huruf jar. Contohnya apa? Maratu bihindin ja jalisatan. Yang keenam, hal datang dari mudhof ilaih. Contohnya Ilaihi marji'ukum jami'an. Nih. Jadi jami'an adalah hal dari kaf yang merupakan mudhafun ilaih. Kemudian hal memiliki lima hukum. Ya. Hukum yang pertama sudah disebutkan an yakun hal nakirah agar hal itu nakirah Ya, apabila hal datang dalam keadaan ma'rifah, maka bagaimana? Ditawil dengan nakirah. Contohnya apa? Jazaidun wahdahu. Wahdahu di sini hal yang ma'rifah. Kenapa? Didofahkan kepada domirha. Maka dia ditakwil dengan apa? Yang semakna dengannya itu munfaridan. Yang kedua, hal yang mustaq. Ya. Atau yang an yakuna mustaqon agar hal itu mustaq. Kalau hal datang dalam keadaan jamid, maka diapakan juga? Ditakwil juga. Contohnya apa hal yang datang dalam keadaan jamid? Badatil jariyatu qamaran. Maknanya apa qamaran? Ya, mudhi'ah atau mudhiyah. Yang ketiga, an al hal muntaqila. Hal itu muntaqila. Hukum hal yang keberapa? Tiga, yaitu agar hal itu muntakil, tidak tetap, berubah-ubah. Seperti ja'a Zaidun rawakiban ja'a Muhammadun bohikan Ini bohikan tidak selalu mengiringi kedatangan Zaid. Muntakil, hilang, kadang datang, kadang hilang. Itu sifat ataupun hal yang muntakilah. Tidak berupa wasaf yang tetap. Ya. Yang keempat, anyakuna ba'da tamamil kalam agar dia datang setelah sempurnanya kalam. Ya. Setelah kalam itu ada um, ada musnad dan mustadilai. Itu maksudnya. Setelah sempurnanya kalam, setelah pada kalam itu ada musnad dan mustadilai. Yang kelima, tidaklah sahibul hal pada umumnya kecuali dalam keadaan ma'rifah la yakunu sahibul hal fil ghalib illa ma'rifatan tidaklah terjadi sahibul hal pada umumnya kecuali dalam keadaan ma'rifah ini umumnya terkadang datang hal dalam kondisi nakirah tapi dengan musawir dengan musawir sampai di mana tadi terakhir kita baca ini syurutul hal belum syurutul hal sudah wal ghalib wala yakunu illa nakirah bukan oh itu wala yakunu illa ba'da tamamil kalam dan hal tidak terjadi kecuali setelah sempurnanya kalam ai ba'da jumlatin tammatin yani setelah jumlah yang sempurna bima'na annahu laisa ahada juzai al jumlah dengan makna bahwasanya dia hal bukanlah salah satu dari dua jumlah bukan umdah eh, bukan ya bukan umdah bukan musnad bukan musnadilai. kalam itu dikatakan tam ketika ada musnad ada musnadilai. <coughs> seperti kharaja Muhammadun kharaja di sini al khuruj musnad Muhammadun musnad ya. Muhammadun alimun alimun musnad Muhammadun musnad sempurna tam itu yang dimaukan dengan tam. Bukan berarti kalam itu tidak butuh kepada hal, bukan. Karena dalam kondisi tertentu, seandainya kalam dibuang, halnya itu rusak. Seperti tamshi fil ardi maroha. tamshi fil ardi maroha. Wala tamshi sudah terpenuhi di sini mustad mustadilaih. Ada mustadnya, al-masyu, mustadilainya anta. Tapi ketika dibuang marohanya rusak mananya. Janganlah kalian berjalan di muka bumi, berarti di situ rusak mananya. Ya, ditambahkan maroha baru sempurna sehingga boleh nggak boleh kalau kita baca Al-Quran berarti di situ wala shifil fil ard ya, janganlah berjalan di muka bumi kurang pas <laughs> berhenti di maroha وليس murad بتمام kalami أن يكون الكلام مستغنيا عنه anhu قوله تعالى ولا تمشي في الأرض ardi dan bukanlah yang dimaksud dengan tamamil kalam adalah bahwa saya kalam itu tidak butuh kepada hal bukan dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala wala tamshi fil ardi maraha. Kemudian hukum berikutnya bagi hal yang sudah barusan kita lewatkan. Wala yakunu sahibul hal illa ma'rifah dan tidak terjadi sahibul hal kecuali dalam keadaan dalam keadaan ma'rifah. Kama taqaddama fil amthilah sebagaimana yang telah lewat dalam contoh-contoh. Au nakiratan bi musawwif atau nakirah tapi dengan musawwif pemboleh. Ya di antara pembolehnya adalah ketika halnya mendahului sahibnya yang nakirah. Seperti dalam e, ucapan menyair limayyata muhishan talalu limayyata muhishan talalu yaluhu ka'annahu khilalu. Ya. Limayyata muhishan talalu muhishan itu hal sahibnya nakirah tolal buing-buing artinya Kenapa boleh apa musawihnya? Didahulukannya hal ini dari sahibnya itulah diantara yang membolehkannya. Lima tamu hisan tolalu yaluhu ka'annahu khilalu. Maya memiliki tolal, puing-puing rumah yang ditinggalkan dalam kondisi muhisan, asing. Yaluhu ka'annahu khilalu. Berkilau mengeluarkan sinar seolah-olah khilal Sarung pedang apa ya khilal. Yang terbikin dari tembaga, sarung pedang yang terbikin dari tembaga. Di sini juga disebutkan beberapa musawir yang membolehkan datangnya sahibul hal dalam kondisi nakirah. Nahu dari jalisan rojulun. dari jalisan rojulun. Ah ini apa di sini yang membolehkan? datangnya hal dalam kondisi atau sahibnya dalam kondisi nakirah didahulukan ya halnya jalisan dari sahibnya rajulun dari jalisan rajulun kalau dibalik nggak boleh dari rajulun jalisan jadi ya, antara ahli Eropa ada yang mengirab kufuan ahad kufuan sebagai hal dari ahad Walam yakul lahu kufuan ahad. Di antara salah satu si Arabnya ada yang Arab kufuan suai hal. Sahibnya ahad. Kenapa boleh? Ya karena didulukan kufuan dari ahad. <coughs> Sebagian yang lebih banyak lagi Arab ahad sebagai isimnya yakun sedangkan kufuan sebagai khabarnya yakun yang muqaddam Wa qawli ta'ala fi arba'ati ayamin sawa'an. Di sini datang sawa sebagai hal dari arba'ah yang nakirah. Tapi boleh, kenapa? Karena dia sudah dihususkan dengan ibofah. Arba'ati ayam Empat hari. Ya, kalau empat, ya itu terlalu umum. Empat hari khusus. Kalau empat masih mungkin kan? empat apa? Rumah, bulan, tahun, hari. Ya. Dengan ayam lebih khusus sehingga boleh datang dari hal sawaan hal mansub dan juga dalam contoh yang lain wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun ya kenapa di sini boleh jumlah laha munzirun itu eh, jumlah ismiyah pada mahalnya nasab hal hal dari apa qaryah kenapa di sini boleh Lahamun munzirun dijadikan sebagai hal bagi korea padahal korea itu nakirah Hah? Sama sama sama. Karena sahibnya didahului oleh apa? Nafi. Itu apa? Ma. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Korea itu nakiroh. Dinafikan. Maka lebih umum lagi dia. Nah, itu juga diantara bolehnya. Wa qira'atu ba'dihim juga pada qira'ah sebagian qura ada yang membaca walamma ja'ahum kitabu min indillahi musaddiqa bin nasab alal hal sebagai hal karena mana saya halnya musaddiqa kitab kitab dalam keadaan membenarkan boleh di sini musaddiqa dijadikan sebagai hal dari kitab meskipun dia nakiro karena dia disifati dengan syibu jumlah min indillah itu subi subi jumlah yang datang setelah nakirah adalah sifat sehingga lebih khusus kitabu min indillah musaddiqa Sampai di sini ada yang mau disampaikan? ya terkadang datang sahibul hal dalam kondisi nakirah tidak ada musawirnya. Ya di antaranya sabda Rasul saw atau dalam sebuah hadis disebutkan Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan wa salla wara'ahu rijalun qiyaman. Qiyaman halagi rijal. Rijal di situ nakirah tidak ada musawirnya nakiro mahdoh murni. Hanya saja dalam masalah ini boleh tidaknya datangnya hal dari nakiroh yang mahboh tidak ada musawihnya ada dua pendapat. Yang pertama bahwasanya ini tidak bisa dikiaskan. Yufal dihafalkan apa yang datang dari kalamul Arab. Ini pendapatnya Al Khalil, Ibnu Ahmad Yunus, Ibnu Habib. Yang keduanya adalah syekhnya si Sibawai. Khalil dan Yunus adalah dua syekhnya si Bawai. Pendapatnya kedua mengatakan bahwasanya seperti dikiaskan. Tidak berhenti pada sama. Wala kita mendatangkan sahibul hal dari uh, mendatangkan hal dari sahibul hal yang nakiroh. Ketika aman dari labas kerancuan dengan yang lain. Ya. Dengan sifat ataupun yang lainnya. Ini pendapat dipilih oleh si Baweh dan juga dipilih oleh Abu Hayyan. Ya, yang barusan kita lewatin juga macam-macam hal ya, nggak perlu sebut lagi ya. Barusan kan. lengkapnya cukup lah Allah. Kemudian wukul hal zorfan au jaron wa majrurun au jumlatan. Datangnya hal dalam bentuk zorof, jar majrur dan jumlah. Wa halu zorfan nahu ra'itul hilala baina sahabi. Dan hal datang dalam bentuk zorof. Contohnya ra'itul hilala baina sahabi. Saya melihat bulan sabit di antara awan. I'rabnya bagaimana? ra'itul hilala fi'lun wa fa'il terus ra'a ra'a fi'lun madhi mabni ala sukun itisalihi bi dhamiri rafi mutaharrik ata ya al hilala ya baina zarful zaman atau makan ya zarful makan ya kadang baina bisa makan bisa zaman di sini makan baina dharful makan mansub wa alamat nasbi ya wa huwa as-sahabi dhafun ilai majrur syibu jumlah fi mahali nasbin alal hal jadi syibu jumlah baina sahabi mahali nasbil hal <coughs> Kemudian sebelum itu kita sebutkan tentang hukum. Hukum boleh tidak didahulukannya hal dari sahibnya. Boleh ya mendahulukan hal dari sahibnya. Baik sahibnya itu marfu ataupun mansub. Contoh didahulukannya hal dari sahibnya yang marfu adalah jabohikan zaidun. Jabohikan zaidun. Di sini bohikan adalah hal dari zaid didahulukan dari sahibnya. Yang mana sahibnya di sini marfu. Ya Arabnya jelas ya. Ja'a filun wa mabni al-fath bohikan hal mar mansub zaidun fa'il marfu. Ya. Contoh hal yang datang dari sahib yang mansub adalah darabtu. Ya. Maktufan Muhammadan misalkan. Atau darabtu maktufan al-lissa. Ya. Darabtu maktufan al-lissa boleh. Adapun kalau sahibul halnya majrur dijarkan oleh huruf jar asli maka tidak boleh didahulukan hal di atas sahibnya menurut jumhur ahli nahu. Jadi kalau sahibul hal tadi boleh didahulukan dari sahda atau hal boleh didahulukan dari sahibul hal yang marfu dan yang mansub. Adapun dari yang majrur kalau dia sahibul halnya dijarkan oleh huruf jar yang asli maka tidak boleh kata jumhur. Adapun kalau sahibul halnya dijarkan dengan huruf jar tambahan maka boleh. <tsk> Contohnya majaa majaa min ahadin rokiban majaa min ahadin rokiban boleh kita dahulukan di sini halnya majaa rokiban min ahadin hal dari yang majrur ahad. Mengapa boleh? Karena ahad di situ dijarkan oleh huruf jar tambahan min. <clears throat> Iromnya bagaimana coba? Majaa min ahadin rokiban ma harfu nafi. Ya, ma nafi aja ya, fi'lun madhi mabni al fath. La mahala min minal i'rab. Min ahadin min harful jar az-zaid. Ahadin isim majrurun apa? lafzan ya. Ataupun dia marfu. Fa'il marfu wa alamat rafi ad-dhamma al-muqaddarah. Ya, mana min dhuhuri apa? Istighal mahal di harfil jar ya. Sibuk tempatnya dengan masuk huruf jar ini. Ya harokatnya kodaroh rokiban hal boleh kita dahulukan halnya maja rokiban min ahadin ya kenapa karena ahadin meskipun dia isim majrur tapi dijarkannya oleh huruf jar zaid adapun kalau dijarkannya dengan huruf jar yang asli maka tidak boleh seperti marotu, ya rokiban bizaidin kalau kita maksudkan rokiban untuk hal bagi zaid tidak boleh Kemudian hukum asal dari hal itu mufrad. Ya, terkadang dia datang dalam kondisi jumlah atau si jumlah. Seperti zorof, jar majrur atau jumlah. Contoh zorof tadi raaitu al-hilala baina sahabi. Contoh jar majrur fa kharaja ala qaumihi fi zinati fi zinati jar majrur fi mahalli nasbin al hal. Hal dari apa fi zinati? Bomir yang ada pada kharaja yang kembali pada korun karena fi zinati itu datang setelah yang ma'rifah, Bomir huwa yang kembali kepada korun maka dia di Arab sebagai hal. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih Kemudian wa ta'allaqani bi mustaqirrin aw istaqarra mahdhufain wujuban. Dan keduanya jar majrur dan dhorof apabila jatuh sebagai hal keduanya berkaitan dengan mustaqir atau istaqarra yang dibuang secara wajib. Sebagian mengatakan bahwasanya tempat bergantungnya zorof dan jar majrur itu yaitu mustaqir atau istaqarra itulah hal secara hakiki. Bagi yang mereka yang menakdirkannya mustaqiran berarti halnya mufrad ya kan. Bagi yang mereka menakdirkan istaqarra maka halnya jumlah. Tapi dalam Eropa boleh dikatakan dengan arab tadi. Fi sinati jar majrur fi mahalli nasbin alal hal meskipun pada hakikatnya hanya adalah muta'alaknya itu yaitu lafaz mustaqir ataupun istaqarra atau yang semisalnya <clears throat> wa taqa'u wa yaqa'u jumlatan khabariyatan dan hal terkadang datang dengan dalam bentuk jumlah khabariyah hal datang kadang dalam bentuk jumlah khabariyah ya, dan apabila hal datang dalam bentuk jumlah khabariyah maka diharuskan untuk jumlah tadi diberikan robit. Ya. Yang mengikat jumlah ini dengan sohibnya agar tidak menjadi jumlah yang asing. Mungkin kita sebutkan ya syarat dari syarat-syarat jumlah yang dia bisa jatuh sebagai hal yang pertama antakuna al-jumlah al-khabariyah antakuna al jumlah tu khabariyatan agar jumlahnya jumlah khabariyah Antakuna al jumlah tu khabariyatan agar jumlahnya jumlah khabariyah dan yang dimaukan dengan jumlah khabariyah bukan jumlah mubtada khabar bukan tapi jumlah khabariyah khabariyah yang merupakan lawan dari insya insya <clears throat> jumlah insya itu adalah jumlah yang maknanya maknanya itu muncul ketika dilafazkan ketika dilafalkan ketika belum dilafalkan nggak ada kenyataannya di luar tadi ya. Ibrib itu juga termasuk jumlah insyaiyah jumlah tolabiyah juga yang rojih termasuk insyaiyah akad-akad fi'atuka dan semisalnya itu jumlah-jumlah insyaiyah jadi muncul maknanya ketika diucapkan lafadznya kalau khabariyah sebelum diucapkan ada dalam prakteknya seperti kalau Muhammad sebelum kita ucapkan ada terjadi tuh kiamu Muhammad di sini disebutkan jumlah khabari adalah jumlah yang tahtamil as-sidq wal kadhib, jumlah yang bisa menerima as-sidq wal kadhib. Ketika diucapkan bisa dikatakan sodakta apabila mencocoki al-waqi' atau kadzabta apabila menyelisih al-waqi'. Ada orang berkata kharaja Muhammadun kalau benar dengan kenyataan bisa dikatakan sodakta. Kalau keliru kadzabta. Ada jumlah insya'iyah tidak bisa seperti jumlah insya'iyah contohnya sebagai jumlah akad ya bi itu ka hadhihi saya saya jual ini mobil enggak benar enggak pas atau juga istifhamiyah aina muhammadun sodakta enggak bisa atau jumlah amr juga ibri muhammad sodakta enggak bisa itu insya'iyah berarti <clears throat> ya ada syarat yang pertama dari jumlah haliyah adalah agar dia berupa jumlah khobariyah jumlah khobariyah ada yang ismiyah ada yang fi'liyah iya kan ismiyah muhammadun alimun kalau benar sodakta bisa diterima ini tasdik Nah, kalau dusta kadzabta bisa menerima takzib. Ya. Atau fi'liyah kharaja Muhammad. Ya. Tidak boleh jumlah haliyah dalam bentuk insya'iyah. Ittifaqan dengan kesepakatan ahli nahu. Ya. Kenapa? Karena hal itu kedudukannya seperti sifat. Dan yang namanya sifat tidak datang dalam jumlah dalam bentuk jumlah insya'iyah. Hmm. Syarat yang kedua agar jumlah tersebut mustamila ala ala robit mencakup robit pengikat yarbituha bil hal yarbituha bil hal ya. yang mengikat jumlah tersebut ya dengan sahibnya Ima al waw kadangkala robitnya itu wawu atau bomir atau keduanya wawu dan bomir sekaligus. Yang ketiga agar jumlah halia itu bukan jumlah ta'ajubiyah. Bukan jumlah ta'ajubiyah. Ini juga masuk insya juga ya. Yang keempat al jumlah khaliyah min dalil istiqbal. Min dalili istiqbalin agar jumlah tersebut kosong dari tanda yang menunjukkan istiqbal yang akan datang. Sewesin, saufa itu tanda-tanda istiqbal. Ataupun nawasib, anlan eh, dan yang semisalnya. Ataupun ada utus syarat, yang juga sama menunjukkan istiqbal. Tamani, taroji, apalagi tamani taroji masuk insya. Ya. Dan kosong dari fa. Nah itu syarat dari jumlah untuk bisa dia jatuh sebagai hal. Yang pertama khawariyah. Ya, bukan syaiyah. Yang kedua mencakup robib. Apakah wau ataupun bomir atau keduanya. Yang ketiga tidak mengandungi makna ya atau tidak berupa jumlah ta'ajub. Yang keempat kosong dari tanda-tanda istiqbal. Ya cukup dulu sampai di sini. Sebelum diakhiri barangkali ada yang mau ditanyakan. seperti tajwiyah ya. maro'tu bi Zaidin ma'ahsanahu misalkan. Apanya? Kalamah. Ma'ahsanahu misalkan. Alangkah baiknya. Apanya misalkan? Ya, seperti itulah. maro'tu misalkan bi Zaidin saya melewati Zaid ma'ahsanah alangkah bagusnya dia. Ini kan ta'jubiyah. Anda nggak boleh jadikan mahsana sebagai apa? Sebagai hal, karena dia takjub. Ya. Saya melewati Zaid dalam keadaan alangkah baiknya Zaid. Ma'ahsana kaulahu misalkan. Marut bi mahsana ma'ahsana qawlahu. Nggak boleh. Ya. Yang lain? Ya. hal yang ya yang pas. Contohnya apa yang di situ? Yang jamin mustaq komar ya. Iya, yang pas. Mau yang dimaukan apa gitu? Baratil jariyah itu komaron. Maksudnya apa? Kenapa jariyah tadi diserupakan dengan komar? Karena dari sisi perangnya tadi. Iya. Berarti itu yang dimaukan disebutkan. Mubiah. Bersinar. Gitu. Kalau bulatnya nggak mungkin. Iya kan? Iya kan? Kalau masalah bulatnya nggak mungkin. Maksudnya ya Nah, ya orang itu diserupakan dengan bulan karena terangnya ataupun keindahannya. Ya. Yang pas lah. Ya. Atau tadi bada al-ghulamu asadan. Apa berarti tabelnya Hah? sujan berarti kan berani ya kan ini berani dan kan dia jamin tidak yang suja gitu cukup ya subhanallah bihamdik sudah lihat dan tak usah astaghfiruka